Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan Karya Fadilatu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Kita masih dalam pembahasan tafsir Surat Al-Baqarah Masuk pada ayat yang ke-91 Sampai 93 Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Masih tentang Bani Israel وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يكفرون Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman <clears throat> tentang Bani Israel. Wa idza qila lahum jika dikatakan kepada mereka aminu bima anzalallah Berimanlah kalian terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Yaitu Al-Quran Qalu nu'minu bima unzila alaina Maka mereka akan menjawab Kami hanya mengimani apa yang diturunkan kepada kami Yaitu Taurah Wa yakfuruna bima wara'ahu Dan mereka mengingkari atau mengkufuri apa yang setelah itu, apa yang setelah Taurat, kitab-kitab yang diturunkan setelah Taurat, yakfurun mereka mengingkarinya. Wahwal haqq padahal Al-Quran itu adalah al-haq Al-Quran adalah kitab yang hak Kitab yang benar Musaddiqan lima ma'ahum Yang membenarkan apa yang ada pada mereka Kul maka katakan kepada mereka Falima taktuluna anbiya Allah Min ingkun in kuntum mu'minin Kenapa kalian membunuh Nabi-Nabi Allah jika kalian mengaku beriman. Mengapa dahulu kalian membunuh nabi-nabi Allah? Jika kalian mengaku beriman, mengimani Taurat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan sungguh Musa alaihi salatu wasalam telah datang kepada kalian membawa bayinat membawa dalil-dalil yang jelas yang menerangkan al-haq Thumma takhattumul ijl Kemudian kalian Menjadikan Anak sapi sebagai sesembahan Thumma takhattumul ijla min ba'di Kemudian setelah Datangnya Musa alaihissalatu wassalam dengan membawa kebenaran tersebut ya, kalian menjadikan sapi eh, apa anak sapi sebagai sesembahan ya. yaitu ketika Musa alaihissalatu wassalam pergi ya. mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan padahal telah sampai kepada mereka penjelasan dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Wa antum zalimun dan kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian ayat yang berikutnya wa idza qadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Tur ya. sebagai ancaman. Ya. Sambil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u." Ambillah dengan kuat, ya, peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepada kalian. Wasma'u dan dengarkanlah itu taatlah. Qalu sami'na wa asoina. Tetapi mereka malah mengatakan kami mendengar dan kami tidak taat. Wa ushribu fi qulubihimul ijl dan dituangkan kepada eh, di hati-hati mereka ya, kecintaan untuk menyembah anak sapi. Ya. Bikufrihim karena kekufuran yang ada pada mereka karena kekufuran yang ada pada mereka sehingga nah, dituangkan di hati-hati mereka ya, kecintaan untuk menyembah anak sapi. Kulbi ya. sama murukum bihi imanukum. Katakanlah ya, betapa buruknya ya, apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. Ya. Ingkun tumuk minin jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau ini benar, ya, betapa buruknya berarti apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. Ya. Jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Nah. perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel setelah datangnya Al-Haq. Setelah datangnya kebenaran. Ini masih di zamannya Nabi Musa. Ya. Nah, di zamannya Nabi Musa salatu wassalam yang telah membawa taurah dan menjelaskan dalil dengan sejelas-jelasnya kepada mereka ketika Musa salatu wassalam pergi ya, memenuhi janji dengan Allah ya. Kemudian mereka Bani Israel malah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan Waliyadzubillah Ini di zaman hidupnya Nabi mereka ya. Maka apalagi ketika Nabi Musa alaihissalam telah meninggal dunia ya. Tidak heran kalau mereka sesat di atas ilmu ya tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus dengan membawa Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga ketika dikatakan berimanlah kalian kepada Al-Qur'an, mereka mengatakan kami hanya beriman kepada Taurat. Ya. Padahal Al-Quran itu sendiri membenarkan apa yang ada pada Taurat. Ya. Dalil benarnya apa yang ada pada mereka yaitu Taurat nah, adalah dengan adanya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka ketika mereka tidak mengimani Al-Qur'an, ya, berarti mereka tidak mengimani apa yang ada pada mereka. Ya, Taurat yang ada pada mereka. Ya, sehingga mereka sesat di atas ilmu Di atas pengetahuan Wal'iyadzubillah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ya, dengan penjelasan yang panjang ya, yang mudah-mudahan waktunya cukup. Ai makna ayat di atas adalah wa idza umirul yahud bil imani bima anzalallahu ala rasulih. Apabila Yahud diperintahkan untuk mengimani apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Al Quran Yaitu Al-Quran Istakbaru wa'atau Maka mereka sombong Dan angkuh ya. Tidak mau mengimani Al-Quran Kalau mereka menjawab nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima waro'ah. Kami hanya mengimani apa yang diturunkan kepada kami, ya, yaitu Taurat wa yakfuruna bima wara'ahu dan mereka mengingkari ya, selain daripada kitab Taurat. Nah. Ai bima siwahu minal kutub, yaitu mereka mengingkari kitab-kitab selain Taurat. Ya. Tidak mengimani kitab-kitab selain Taurat. Ma'anal wajib an yu'mina bima anzalallahu mutlakon. Padahal yang wajib adalah mengimani apa yang Allah turunkan secara mutlak. Ya. Semuanya apa yang Allah turunkan baik itu Taurat, ya, Injil, ya, Naam Al-Quran dan yang lainnya dari kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, yang wajib adalah mengimaninya. Ya. Sawaun unzila alaihim sama saja diturunkan kepada mereka au ala ghairihim atau diturunkan kepada selain mereka itu selain Bani Israel wa wal imanun nafi' inilah keimanan yang benar yang bermanfaat yaitu mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan al imanu bima anzalallahu ala jami'i rasulillah itu mengimani apa yang Allah turunkan kepada semua rasul-rasul Allah Wa amma tafriqu baina rusuli wal kutub Adapun membedakan antara beriman kepada Rasul dan beriman kepada kitab-kitab ya. Membedakan antara Rasul-Rasul dan kitab-kitab ya. nah. Wa za'mul iman bi wa duna ba'd dan keyakinan keimanan terhadap sebagiannya dan tidak mengimani sebagian yang lainnya fahadza laisa iman ini bukan keimanan membedakan antara Rasul beriman kepada Rasul dan beriman kepada kitab-kitab ya. ini bukan keimanan nah. dan mengimani sebagian kitab atau sebagian Rasul ya, dan mengingkari sebagian yang lainnya ini pun laisa iman bukan keimanan yang benar Bal huwal kufru bi'ainih Bahkan itulah kekufuran Walihada qala ta'ala oleh karena itu Allah berfirman Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih Dan mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya itu beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasul-Rasulnya Mereka ingin membedakan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Wa yakuluna bi dan mereka berkata kami mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Wa yuriduna baina dzalika sabila dan mereka ingin ambil jalan tengah Alasannya karena ingin mengambil jalan tengah nah, antara keimanan dan kekufuran. Ulaika humul kafiruna haqqo. Apa yang Allah katakan tentang mereka yang katanya pengen ngambil jalan tengah, ya. Mengingkari sebagiannya dan mengimani sebagiannya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Walaupun mereka mengimani Taurat. Ya. Beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika mengingkari atau tidak mengimani Al-Qur'anul Karim dan tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafian. Oleh karena itu Allah membantah mereka dengan bantahan yang memuaskan. Ya. Wa alzamahum ilzaman la mahida lahum an. Dan Allah mengharuskan kepada mereka suatu kewajiban yang mereka tidak boleh mengelak. Yang mereka tidak boleh mengelak atau menghindar ya. dari kewajiban tersebut. Faradda alaihim kufrihim bil Qur'ani bi amrain. Maka Allah membantah kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an dengan dua perkara. Faqal Allah berfirman wa huwal haqqu. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang hak, kitab yang benar. Fa idza kana huwal haqqu fi jami'i mastama' alaihi minal ikhbarat wal awamir wan nawahi. Dan jika idza kana huwal haq apabila Al-Qur'an adalah kitab yang hak, kitab yang benar fi jami'i mastamala alaihi mastamala alaihi min al ikhbarat pada semua kabar-kabar wal awamir wan nawahi dan perintah-perintah dan larangan-larangan yang terkandung di dalamnya ya, wa huwa min 'indi rabbihim dan Al-Quran itu berasal dari Robnya Berasal dari Rob mereka Berasal dari Allah Dari sisi Allah Fal kufru bihi ba'da dhalika kufrun billah Maka mengingkari Al-Quran Adalah sama dengan mengingkari Allah Kufur terhadap Al-Quran Itu sama dengan kufur kepada Allah Wa kufrun bil haqqi anzalah Dan mengkufuri kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Al-Qur'an adalah kitab yang hak. Kabar-kabar yang ada di dalamnya, berita-berita yang ada di dalamnya, perintah-perintah yang ada di dalamnya, larangan-larangan yang ada di dalamnya, ya. Itu adalah al-haq benar dan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengingkari Al-Qur'an berarti dia mengingkari Allah Azza wa Jalla. Tsumma qala kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa musaddiqan lima ma'ahum. Yang Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Ai muwafiqan lahu fi kulli ma dalla alaihi minal haqqi wa muhaiminan alaihi. Yaitu Al-Quran itu sesuai dengan Taurah yang ada pada mereka ya. Cocok, sesuai Ajarannya dengan apa yang ada pada mereka Yaitu Taurah ya. Sesuai dengan kebenaran yang terkandung di dalam Taurah Wa muhaiminan alaihi Dan Al-Quran adalah sebagai saksi bagi Taurah itu sendiri. Karena Al-Quran membenarkan Taurah, membenarkan apa yang ada pada mereka yaitu Taurat. Falima tu'minuna bima anzala bima unzila alaikum wa takfuruna binadhiri? Maka mengapa kalian mengimani apa yang diturunkan kepada kalian yaitu Taurah, wa takfuruna binadhiri dan kemudian kalian mengingkari yang semisal itu? yaitu Al-Qur'an. Mengingkari yang semisal atau sebanding dengan Taurat, yaitu Al-Qur'an yang sama-sama diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Hal hadza illa ta'assub, ya, Bukanlah ini kecuali ta'assub, kecuali fanatik buta. Ya. Wattiba'un hawa dan tidaklah ini merupakan dan tidaklah ini kecuali bentuk ittiba lil hawa mengikuti hawa nafsu. La lil huda bukan mengikuti petunjuk. Nah, ketika hanya mengimani Taurat tetapi mengingkari Al-Qur'an. Padahal kedua-duanya sama-sama berdatang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan dan juga fa inna kaunal Qur'an musaddiqan lima ma'hum. Keberadaan Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada pada mereka, itu membenarkan Taurat, yaqtadi anna hujjatan annahu hujjatun lahum ala sidqi ma fi aidihim minal kutub. Maka ini mengharuskan na'am bahwasanya Al-Qur'an sebagai hujjah, dalil bagi mereka terhadap benarnya apa yang ada pada tangan mereka yaitu dalil bagi mereka ya, jika mereka mengimani Al-Qur'an ya, maka ini dalil bagi mereka atas benarnya apa yang ada pada mereka yaitu Taurat. Nah. lahum ila itsbatiha illa bih. Dan tidak ada cara bagi mereka untuk menetapkan benarnya Taurat yang ada pada mereka kecuali dengan membenarkan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada Taurat, apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Faidah kafaru wajahaduhu jika mereka mengingkari Al-Quran dan menentangnya, soru bimanzilati manidda'a da'wa bihujjatin wa bayinatin laisalahu lahu ghairuha. Nah, maka jadilah mereka ya, jika mereka mengingkari Al-Qur'an dan menentang Al-Qur'an jadilah mereka seperti orang yang mengaku dengan suatu pengakuan ya dengan berlandaskan pada alasan dan bukti yang selain nah bukti dan alasan tersebut wala tatimu da'wahu illa bisalamati bayyinatihi dan tidak sempurna pengakuan tersebut ya, kecuali dengan benarnya bukti yang ada. Jangan hanya sekedar ngaku-ngaku. Ya. Maka pengakuan atau kebenaran pengakuan tersebut dibuktikan dengan benarnya bukti. Nah. Sumayati walibayinati wahujati Kemudian dia datang ya, untuk membawa bayinah bukti dan hujahnya ya yaitu Taurah yang ada pada mereka ya. fiha wa Tetapi malah mencela Taurah tersebut, hujjah atau bukti tersebut wayak dan mengingkarinya. Alaysa hada minal Bukankah ini termasuk daripada hamakoh kedunguan, Waljunun dan kegilaan? Fakana kufruhum bil Quran kufron bima fi aidihim wa naqdun lahu. Karena kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an adalah berarti mereka kafir terhadap Taurat yang ada pada mereka. Nah, dan berarti membatalkan Taurat yang ada pada mereka jika mereka mengingkari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quranul Karim membenarkan apa yang ada pada mereka Yaitu Taurah. ya. Jika mereka mengingkari, Al-Quran ya, Berarti mereka mengingkari apa yang ada pada mereka itu sendiri Mengingkari Taurah. Kemudian summa naqadu alaihim ta'ala da'wahum aliman al iman bima unzila alaihim. Kemudian Allah membatalkan pengakuan mereka yang katanya beriman terhadap Taurah yang diturunkan kepada mereka. Allah batalkan pengakuan mereka. Allah bantah pengakuan mereka ini. Bikaulihi dengan ucapan dengan firman Allah, "Qul katakan kepada mereka." Jika mereka mengaku beriman kepada Taurah. Katakan kepada mereka kullahum falimataqtuluna anbiya Allah? Maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Min qabl dahulu. In kuntum mu'minin jika kalian benar orang-orang yang beriman terhadap Taurat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat dan sungguh Musa telah datang kepada kalian membawa bayyinat. Ai bil adillatil wadhihatil mubayyinati lil haqq itu membawa dalil-dalil yang jelas yang menjelaskan kebenaran. Tsumma takhattumul ijla min ba'di. Kemudian kalian setelah datangnya Musa alaihissalatu wassalam membawa penjelasan tersebut, malah kalian menjadikan apa, anak sapi sebagai sesembahan. Eh ba'da majihi yaitu setelah datangnya Musa, kalian malah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Wa antum zalimun dan kalian sebagai orang-orang yang zalim. fi dalam hal tersebut laisa lakum udhrun, kalian tidak memiliki uzur. Perhatikan Allah bantah pengakuan mereka yang katanya beriman terhadap Taurat. Ya. Nah Allah bantah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad. Kenapa mereka membunuh nabi-nabi Allah? Ya. Jika mereka beriman. Ya. Dan sungguh Musa dahulu telah membawa dalil-dalil yang jelas kepada mereka. Tetapi ketika Musa alaihissalatu wassalam pergi ya, Mereka malah menjadikan sapi betina sebagai sesembahan ya. Wa antum zalimun Dan kalian adalah orang-orang yang zalim ya. Sehingga kalian tidak punya uzur ya. ada alasan nggak ada uzur ya. Karena telah datang Kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam kepada kalian Kemudian ayat yang berikutnya ayat yang ke-93 yang terakhir. Wa id akhadna mitsaqakum dan ketika kami mengambil janji dari kalian, wa rafa'na fawqakum tur dan kami angkat bukit tur di atas kalian. Demikianlah Bani Israel harus diseperti ini kan, ya. Karena apa? Karena seringnya melanggar janji melanggar, janji melanggar, janji melanggar. Nah, datang perintah Allah dilanggar, datang perintah Allah dilanggar. Nah, sehingga ketika mau mengambil perjanjian dengan mereka, ya, mau mengikat perjanjian dengan mereka harus dengan ancaman, yaitu dengan cara mengangkat bukit tur di atas mereka. Ya. Saking seringnya mereka berbuat pelanggaran. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bukit tur di atas mereka ya, ketika mengambil perjanjian dengan mereka. Wa idza khadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian dan kami angkat bukit Tur di atas kalian. Ya. Seraya Allah berfirman, "Khudzu ma atainakum biquwwah." Peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepada kalian. Wasma'u dan dengarkanlah. Ay sama qabul wa ta'a wastijabah. Yaitu e, mendengar yang artinya menerima, mentaati dan memenuhi. Nah, panggilan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan sekedar dengar. Nah, tetapi pendengaran yang benar. Ya, itu pendengaran yang disertai dengan menerima, mentaati dan memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Dan dengarkanlah qalu tetapi mereka menjawab sami'na wa 'asaina. Waliyadzubillah. Kami mendengar, tahu dengar ya. wa 'asaina dan kami tidak mentaati ya. apa yang kami dengar. Aisarat hadhihi halatuhum. Artinya jadilah kondisi mereka seperti ini. Yaitu yang mendengar naam bukti-bukti penjelasan-penjelasan yang datang kepada mereka ya tetapi mereka sengaja ya, tidak mentaatinya demikianlah kondisi mereka Bani Israel sami'na wa asaina yang mestinya sami'na wa ta'na mereka katakan sami'na wa asaina demikianlah kondisi mereka Bani Israel wa ushribu fi qulubihimul ijl kemudian dituangkan kepada hati-hati mereka atau dimasukkan ke dalam hati-hati mereka kecintaan untuk menyembah anak sapi. Ya. Kok bisa? Nah, senang menyembah anak sapi. Bikufrihim karena sebab kekufuran yang ada pada mereka. Karena sebab kekufuran yang ada pada mereka, ya, maka Allah masukkan ke dalam hati-hati mereka kecintaan menyembah anak sapi. Waliyadubillah padahal sudah datang penjelasan kepada mereka. Nah, bisa babi kufrihim ini semua karena sebab kekufuran mereka. Kemudian Allah mengatakan kul bi sama ya'murukum bi, Katakan kepada mereka betapa buruknya ya apa yang telah diperintahkan oleh keimanan kalian jika kalian mengaku beriman. Berarti betapa buruknya ke apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. Yang kuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman. Ai antum al iman wa tatamaddahuna bid-dinil haq wa antum qataltumul anbiya Allah. Yaitu kalian mengaku beriman dan kalian berbangga dengan agama yang benar yang ada pada kalian. Wa antum qataltum anbiya Allah tetapi kalian malah membunuh nabi-nabi Allah. Wattakhadtumul ijla ilahan min dunillah dan kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan dari selain Allah. Lama ghaba ankum Musa ketika Musa pergi dari kalian. Ya. Ketika Musa tidak ada di tengah-tengah kalian, ya. Ini di saat masih ada Musa, apalagi ketika Musa salatu wassalam telah tidak ada. Ya. Kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan dari selain Allah ketika Musa alaihissalatu wassalam tidak ada di tengah-tengah kalian. Ya. Nabiullah yaitu Musa Nabiullah. Walam takbalu awamirahu wa nawahi. Dan kalian tidak menerima perintah-perintahnya dan larangan-larangannya illa ba'da tahdid kecuali setelah diancam dengan ancaman. Waraf itur faukakum yaitu dengan mengangkat gunung Tur di atas kalian. Waltazam tumbil tumbil kemudian kalian na'am berjanji dengan suatu ucapan ya, untuk istiqomah ya. wanakot tumbil fiul tetapi kalian batalkan dengan perbuatan kalian sendiri. Ngakunya mau beriman. Nah, dan hendak istiqomah ya. Perjanjian untuk istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai perjanjian tersebut disertai dengan mengangkat bukit tur di atas mereka. Ya, supaya mereka serius. Nah, main-main lagi seperti sebelum-sebelumnya banyak melanggar perjanjian. Faldazam tumbil kaul, ya, kalian berjanji dengan ucapan. Ya. mengaku untuk istiqomah akan istiqomah wa bil fi'l tetapi kalian buyarkan kalian batalkan dengan perbuatan kalian sendiri ya fama hadzal iman alladzi da'aintum maka keimanan apa ini yang kalian akui ya yang kalian mengaku katanya beriman ini keimanan seperti apa wa ma hadzal din dan agama apa ini yang seperti ini Fa'inkana hadha imanan ala za'mikum, jika ini adalah keimanan menurut kalian, ya. Fabi'sal iman adda'i sahibahu ila tughyan wal kufur bi rasulillah, maka na'am sungguh sejelek-jelek keimanan, ya, seburuk-buruk keimanan, ya. yang membawa pelakunya mengajak pelakunya untuk berbuat melampaui batas dan mengkufuri rasul-rasul Allah jika ini adalah keimanan menurut kalian ya berarti seburuk-buruk keimanan yang mengajak pelakunya untuk berbuat melampaui batas dan mengingkari rasul-rasul Allah ya, Wakasratil isyan dan membawa kepada banyak kemaksiatan wa anal iman sahih anal iman sahih ya'muru sahibahu bikulli khair dan telah maklum ya, bahwasanya keimanan yang benar itu adalah memerintahkan pelakunya untuk berbuat kebaikan. Wa yanhawan dan melarang pelakunya untuk berbuat keburukan atau kejelekan. Ini keimanan yang benar. Nah, fawadhaha bihadza kadzbuhum maka jelaslah ya, kedustaan mereka, kebohongan mereka yang katanya mengaku beriman ya, terhadap Taurat dan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Jelas kebohongan pengakuan mereka itu. Watabayyana tanaquduhum dan jelaslah kontradiksi yang ada pada mereka. Nah, mintaha selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Hadhihi halatu Bani Israil. Demikianlah kondisi-kondisi Bani Israel Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala Naam mengatakan bahwasannya ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir ya, dengan sebenar-benarnya. Wal billah. Nah. Maka di antara makna keimanan terhadap rasul-rasul Allah ya, mengimani rasul-rasul Allah nah, maka wajib ya, kita mengetahui bahwa di antara makna mengimani Rasul Allah, Rasul Rasul Allah adalah mengimani seluruhnya. Ya, mengimani seluruh Rasul Rasul Allah Subhanahu wa taala dan tidak membeda-bedakan. Mengingkari satu rasul dari rasul-rasul Allah yang Allah utus itu berarti mengingkari semuanya. Nah, itu berarti mengingkari mengingkari semuanya. Nah, walaupun mengimani semua rasul, ya, dari rasul yang pertama Nuh alaihissalatu wassalam yang Allah utus sampai kepada Isa alaihissalatu wassalam, semuanya diimani. Tetapi mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti artinya mengingkari semua para rasul. Demikian pula makna mengimani kitab-kitab Allah. Mengimani kitab-kitab Allah berarti mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Nah, ketika mengingkari salah satu kitab dari kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, itu berarti mengingkari semua kitab-kitab yang Allah turunkan tersebut. Seperti kondisi Bani Israel, mengimani Taurat tetapi tidak mengimani Al-Quran itu berarti mengkufuri atau mengingkari Tauroh itu sendiri yang ada pada mereka. Nah, <clears throat> Dan demikian juga ayat selanjutnya masih tentang Naam Bani Israel ya. <clears throat> Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. والحمد لله رب العالمين